Kapan seseorang wajib berzakat fitrah? Kita katakan seseorang diri kita Menurut seseorang yang akhir dari Ramadan dan awal dari Pas maghrib malam tadi Maghrib malam matahari mendapati detik-detik لا لا يبقى una menunaikanlah zakat. Jelas. Yang wajib menunaikan zakat adalah yang mendapati Ramadan dan Syawal. Macam kita mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Dapat Ramadan panjang umur sampai malam takbiran dapat Syawal. Maka kita sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama Islam, yang kedua menjumpai Ramadan dan Syawal. Sampai di sini jelas apa enggak? Kita lanjut ke syarat yang ketiga. Di syarat ketiga lebih susah. Lanjut. Baik. Kalau itu tidak jelas, ya syarat yang ketiga, seseorang punya lebih, lebih ya, memiliki kelebihan, ya, memiliki kelebihan kebutuhan pokok. memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu kalau memang dia membutuhkan pembantu untuk dirinya dan keluarga yang diharapkan. Ya. Dia memiliki kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya. dan untuk diri orang-orang yang wajib dia nafkahi. Setelah itu dia punya lebih. Kalau memang dia punya lebih, maka dia telah wajib menunaikan zakat fitrah dia memiliki. Paham gak kira-kira? Paham gak kira-kira? Belum paham kan? Anda kasih lebih jelas lagi. Anda kasih lebih jelas aneh ya saya saya punya makanan kebutuhan pokok ya untuk satu hari doang kebutuhan makanan pokok untuk satu hari saya bahkan saya punya pakaian satu setel bakal saya pakai satu hari punya tempat tinggal terus juga saya punya kewajiban terkait orang-orang kan punya istri punya anak saya juga memiliki makanan untuk anak-anak saya di kepala. Pakaian satu setel buat anak-anak saya dan istri saya. Rumah tinggal untuk mereka semua. Ya, tempat mereka pernah. Saya punya itu. Kalau memang saya hanya punya itu doang, punya satu hari semalam, nggak lebih dari itu. Saya cuma punya satu hari satu malam, nggak ada lebih, maka saya tidak wajib bersakat fitrah. Yang wajib bersakat fitrah adalah orang yang punya kelebihan dari itu ya artinya apa namanya batasan itu makanan pokok pakaian pokok tempat tinggal pokok bakal diri saya sendiri dan anak-anak keluarga yang wajib saya nafkahi untuk satu hari dan satu malam saya punya itu nah kemudian ada lebih maka saya telah memenuhi syarat wajib berzakat tapi kalau tidak ada lebih pas hanya segitu atau kurang maka saya tidak wajib berzakat fitrah jelas nyambung nggak kira-kira Jelas nggak kira-kira nih? Mau diperjelas lagi apa cukup? Ada lebih baik. di situ dulu. Ah, eh, pertanyaan. Ya. Ini nanya dan Sebenarnya belum masuk ke pembahasan waktu, tapi nanti di waktu itu pembahasan kapan waktu kita menunaikan zakat itu bakal dibahas waktunya dari sejak masuknya bulan suci Ramadan sudah boleh kita tunaikan zakat fitrah. Namun waktu yang afdal bakal dibahas nanti di sana adalah uh, dari sejak terbit fajar hari raya sebelum imam sebelum sholat Ain itu yang afdol dan panjang lebar nanti bakal dibahas. Ya. Nah sekarang timbul pertanyaan Habib masuk Ramadan saya mau nanya zakat lebih awal. Tiba-tiba itu orang belum masuk syawal tinggal dunia padahal dia sudah menunaikan zakat kita, Apa itu? Nah ini di dalam pembahasan fikih dinamakan takdir zakat. Ta'jil zakat artinya membayar zakat lebih awal sebelum jatuh tem temponya, sebelum datang temponya. Ta'jil zakat. Ta'jil zakat hukumnya apa? Hukumnya boleh dengan dua syarat. Nah, hukumnya boleh dengan dua syarat. Syarat Syarat pertama, ya, ketika dia menunaikan zakat, ya, di waktu yang belum jatuh tempo artinya kan. Ya. Dia dalam keadaan memenuhi syarat wajib berzakat berzakat. Dan ketika apa namanya dan waktu wujud waktu wujud itu ketika dia dapetin bulan syawal dia pun dalam keadaan memenuhi syarat maka zakat yang dimulai tunaikan di awal waktu itu dianggap sah tapi kalau ini pertanyaan, dia bayar zakat duluan. Ya, boleh. Tapi nggak dapetin bulan Syawal keburu meninggal. Artinya ketika saat datang bulan Syawal atau itu dan dinamakan waktu wujud, dia untuk keburu meninggal. Ternyata terbukti dia nggak memenuhi kewajiban, nggak memenuhi syarat untuk wajib berzakat. Berzakat apa hukumnya? Bagi ahli warisnya berhak meminta balik itu zakat yang sudah ditunaikan. Berhak. Tapi kalau salahkan orang kan dia ya cuma sebuah berat ya udah aku diapain gitu tapi ahli waris berhak untuk meminta balik dan wajib bagi siapa namanya bagi al mustahik kalau memang dia diterima untuk mengembalikan mengembalikan yang al diminta gitu itu syarat pertama syarat yang kedua ketika kita menunaikan zakat lebih awal sebelum waktu wujud syarat yang kedua pada saat datang bulan syawal Orang yang kita berikan zakat, kita serahkan zakat kita kepadanya itu masih statusnya sebagai asnafus tamani, samania. Contoh, tanggal satu Ramadan Anda bayar zakat kepada seorang fakir atau miskin. Ya. Udah, Anda lebih dulu bayar. Begitu masuk Syawal, malam takbiran, terbukti ini orang dapat warisan dari bapak moyangnya jadi miliuner, lebih kaya dari tempo itu jatuh tempo, dia bukan mustahik. Sedangkan zakat wajib ditunaikan kepada mustahil. Dia bukan mustahik saat datang waktu tujuh Sehingga itu boleh tarik dan dia wajib mengembalikannya. Gitu. Jelas? Ada kira jelas? Ada lagi yang mau mempunyai memiliki kelebihan kebutuhan pokok tapi dia mempunyai hutang yang jika kekayaannya dibayar itu di titik itu dia pas-pasan, nggak lebih nggak kurang, maka dia nggak wajib. Ngerti? Jadi titiknya di situ saat terbenam matahari hari terakhir. Kalau memang saat terbenam matahari waktu terakhir dia memiliki kelebihan, maka dia memiliki apa namanya dia wajib berzakat fitrah. Tapi di titik itu dia tidak memiliki kelebihan, maka dia tidak wajib berzakat fitrah walaupun sebelumnya atau setelahnya dia jadi orang kaya besar di titik itu saat terbenam detik-detik terbenam dilihat keadaannya bagaimana dia punya kelebihan punya kelebihan dari makanan pokok pakaian tempat tinggal untuk dirinya untuk satu hari satu malam yaitu malam hari raya dan hari ini ya untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia nafkah ada lebih punya kelebihan tapi di sisi lain dia punya umum utang. Apakah utang menggugurkan kewajiban dia berzakat atau tidak? Ini pertanyaannya kan gitu. Apakah utang menggugurkan kewajiban berzakat atau tidak? Nah di sini terjadi perbedaan pendapat antara Al Imam Ibn Hajar dan Al Imam Ramli. Fahadid yang yamna wujub zakat apa? Al Imam Ramli menyatakan Eh, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama yaitu Imam Ibnu Hajar wal Imam Ar-Rawdi. Nah, nah. Al-Imam ar rawdi Syekh Muhammad bin Ahmad ar rawdi Maunya dia punya pendapat Walaupun dia punya hutang Di sisi lain dia punya hutang Tapi hari itu dia ada kelebihan dari kebutuhan pokoknya dia punya kelebihan maka dia tetap wajib menunaikan zakat fitrah walaupun di sisi lain dia berhutang berhutang jelas Ibn Hajar bilang tidak kalau memang dia punya hutang ya kayak tadi pertanyaannya punya kelebihan pokok dari kebutuhan pokoknya tapi di sisi lain dia punya hutang yang yang yang apa namanya meraup segala kelebihan itu. Ya, maka Ibnu Hajar bilang dalam hal ini dia tidak wajib bersah berzakat. Jadi perbedaan pendapat antara ulama. Ibnu Hajar bilang gugur kewajiban, Al Imam Romli mengatakan tidak gugur, tetap wajib berzakat. Dari kedua imam ini siapapun pendapat yang pilih silakan. Jelas. Sampai di sini ada yang mau nanya? ya satu-satu ya saya jawab punya kelebihan kebutuhan pokok jelas terus ada lebih cuman lebih ada cuman sedikit lebihnya ini lebihnya ya kalau mau dibeliin beras tiga setengah liter gak cukup Mas'ud beliin beras tiga setengah liter nggak cukup. Wajib berzakat apa enggak? Tetap wajib berzakat sebab dia punya kelebihan. Memenuhi syarat wajib apa enggak? Memenuhi syarat wajib berzakat. Nah kelebihannya itu kan mau dibeliin beras setengah tiga setengah liter nggak cukup. Ya sudah beli seadanya. Cuma bisa dua setengah liter. Ya udah beli itu beras dua setengah liter zakat dengan dua setengah liter. Jelas. Itu satu. Dan juga ini pembahasan pada masuk pembahasan berikutnya juga. هناك الذي 152 153 di Kuitang juga kemarin terakhir dibahas Imam Al-Haddad bilang تطبيق يغفل عنه كثير من عامة المسلمين فيكفرون عن الإخراج ويرون أنهم غير قادرين عليه وهم من القادرين قال العلماء رحمهم الله يباع من المتاع في زكاة الفطر ما زاد على قوت ليلة العيد ويومها وعلى ما لا بد منه من الكسوة والمسكن ونحوهما وفي ذلك نهاية التطبيق وبه جاءت الشريعة فليحذر المسلم من ترك الإخراج مع الاستطاعة Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad di dalam kitab Nasuh ini menegaskan bahwasanya zakat fitrah itu ketat hukumnya. Sangat ketat, nggak main-main. Sehingga banyak orang, orang awam menganggap dirinya tidak memenuhi syarat wajib. Padahal kenyataannya kalau dia mau belajar, dia memenuhi syarat yang wajib. Seperti apa contohnya? Imam Al-Haddad mengutip ucapan ulama. Ulama bilang macam ini tadi pertanyaan. Melihat dirinya, ya kebutuhan pokok pas, nggak lebih. Tapi punya mobil, ada nggak bilang mobil, punya handphone. Handphonenya yang dari Samsung harga 5 juta. Saya mau tanya, televisi punya baik punya TV punya handphone punya motor nah, terus apa lagi dia punya macam-macam handphonenya punya iPadnya dia punya laptop satu waduh itu kalau mau dikumpulin semua tuh itu bisa bangun kontrakan Imam Al-Haddad bilang kata ulama orang yang kayak begini itu barang-barangnya dia dijual demi untuk menunaikan tetap hukumnya wajib. Kalau memang nggak ada lagi lain kecuali harus penjual, dia wajib menjual barang-barangnya dan untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Jelas. Nah, tadi ketika seorang yang pas-pasan tidak ada kelebihan zakatnya, uh, eh, pokoknya kemudian eh, di pertengahan Ramadan eh, misalkan ia mendapat jatah mustahil dari amil. Yeah. Iya. Itu itu berarti yang belum yang sekarang saya bilang titik waktunya kapan saat terbenam matahari hari terakhir bulan suci Ramadan Enggak lihat sebelumnya atau sesudahnya lihat di titik ini di titik waktu tersebut dia memenuhi syarat atau tidak oh pas nggak ada kelebihan nggak ada lengkap demi maka dia tidak wajib berzakat. Ya, dia tidak wajib ber berzakat. Tapi kalau di titik ini dia ada lebih dan kelebihannya mungkin dia dapat dari zakatnya orang-orang yang menunaikan zakat sebelum datang malam takbir takbiran. Kita nggak bisa orang yang sebelum malam, malam takbiran, tapi kita bicara dia di titik waktu tersebut, titik-titik itu dia punya kelebihan atau tidak. Kalau memang dia punya kelebihan, maka dia wajib berzakat fitrah walaupun kelebihan yang dia itu dari zakat. Ya, walaupun kelebihannya nggak seberapa ya. Selama dia punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk dirinya, untuk anaknya, untuk keluarga yang wajib dia nafkahi, dia ada kelebihan, maka dia wajib berzakat. Walaupun di sisi lain dia saat itu juga pernah menerima zakat. Bagaimana itu? Ya, aneh mau mudik ke kampung aneh di Surabaya misalnya. Ya, ongkosnya itu kan gede lumayan. 250 ribu nggak tahu gedenya naik. Iya, bisa 500 ribu pulang pergi. Nggak punya ongkos aneh untuk sampai ke sana. Ada namanya Ibnu Sabir. Tanpa akan bahas Ibnu Sabil. Ibnu Sabil bagian dari mereka yang berhak menerima zakat. Detik-detik terbenam matahari, dia punya kebutuhan makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, ya, walaupun dia ngontrak, ibaratnya, maka dirinya, maka anak keluarga wajib dia nafkahi. Ada lebih sedikit Di sisi lain dia pemudik nggak punya duit. berhak terima zakat ya. Berhak gak terima zakat sebagai sabir? Berhak terima zakat. Nah dia sekarang untung. Dia berhak terima zakat dan dia juga wajib menunaikan zakat. Jelas. Contoh lain, ini kan kebutuhan pokok nggak banyak. Palingan kebutuhan pokok seseorang ya pakaian yang dia pakai itu punya makanan bakal sehari semalam palingan kalau dihitung pakai duit 20 ribu masalah dirinya sendiri rumah kontrak oh belum bayar kontrakan utang saya bilang kan tadi ulama berpendapat bahwasanya utang nggak apa namanya nggak menggugurkan kewajiban berzakat bagaimana ulama yang lain mengatakan menggugurkan ya dan dia punya kelebihan sedikit wajib berzakat walaupun statusnya dia seorang miskin seorang fakir berhak menerima tapi juga dia wajib menaikkan zakat jelas Lanjut, ada yang mau nanya sampai di sini? Boleh aja. Yang penting kita punya kelebihan berarti itu wajib bersangka. Ya, kelebihan. Nah kelebihan yang itu sama Allah gak, gak banyak. Kelebihan yang kita punya berapa banyak? Bisa gak tunaiin seluruh kewajiban zakat? Oh gak bisa. Ya udah, yang itu bisa tunai, gak harus mengutang. Gak harus mengutang. Jelas.